Pakar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya Aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Cinta Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Ah, itulah cita cita aku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-493 ini dengan para pemain Eri Fadli sebagai Kamaswara, Norman sebagai Badrawati, Naryo sebagai Presima, Ivoneros sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra, pengantar ceri. Untuk sesaat lamanya, Pinaka masih terisak menguasai diri. Akhirnya hatinya menjadi semakin jernih. Ketenangan pun kemudian telah berhasil direbutnya kembali. godaan-godaan setan keparat itu kulawan sekuat-kuatnya. Namun, pengaruhnya semakin menjadi-jadi. Di saat bulan semakin tinggi. Bulan, anak mas. Aku memang telah memperhitungkan bahwa kekuatan bulan adalah sarana yang mudah dipergunakan oleh kekuatan hitam. Dengan demikian, kekuatan kutukan atau raja itu akan semakin menjadi di saat bulan menampak, apalagi jika purnama. Namun demikian, pengaruh dari raja itu tidak hanya bertumpu pada bulan. Cahaya bulan sekedar menandai saat yang tepat bagi raja itu untuk bekerja. Tetapi, tetap sewaktu-waktu raja itu bekerja. Benar begitu, Pinaka? Iya. Ada orang berpakaian serba putih yang memancing kami berdua. Siapa orang itu? Ia mengaku bernama Pacar Keli. Ia juga memiliki kala cakra. Raja kala cakra. Akhirnya mereka mulai bermunculan. Badrawati, Lare Angon, dan Pacar Keling. Tiga orang dari mereka yang memiliki Raja Kalacakra telah muncul. Masih ada dua orang lainnya lagi. Yang kulihat melalui tapa berata itu, masih ada seorang perempuan lagi, serta seorang lelaki. Mereka orang-orang yang berada di pihak anakku Parameswara. Kemudian, Pinaka serta Damar Tahun memiliki raja yang sebuah lagi. Sudah dua orang, yang seorang belum muncul. Perang besar di antara mereka akan segera terjadi. Suara, kau harus tega. Bunuh saja aku, Suara. Aku rela mati. Aku rela mati daripada aku harus menjadi sumber bahaya bagi anakku. Paman, bagaimana? Nyai, ada sebuah cara yang bisa dipergunakan untuk membebaskan diri dari keadaan itu. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Nyai harus menyerahkan semua ini pada kekuasaan yang tertinggi. Pasrah kepada Yang Batara Agung. Nyai harus memberikan waktu yang khusus untuk itu. Apapun, bahkan mati sekalipun, aku sanggup melakukannya. Bertapalah, Nyai. Tinggalkan dunia ramai ini untuk beberapa lama. Dengan cara itu, Nyai tidak akan membahayakan putra Nyai. Serta semoga dengan cara itu, Nyai bisa terbebas dari keadaan aneh. Tempat yang sesuai untuk itu, aku kira hanya Kambang Ayun. suara Bagaimana? Aku serahkan keselamatan para Meswara kepadamu. Berjuanglah untuk melindunginya. Jangan biarkan Durga para bandari membunuhnya. Jangan kau ragukan untuk soal itu. Tidak akan aku biarkan siapapun menjamahnya. Percayakan keadaan para meswar kepada aku, Pinaka. terpisah dari ibunya. Seusianya, sangat membutuhkan ibunya. Tapi apa boleh buat? Jika menurut rasa kasihan itu, jiwa adik bayi terancam. Sekarang, aku harus mencarikan makan untuknya. Makanan yang sesuai, hanya pisang yang matang dan digerus lembut. Di sana ada perkampungan. Moga-moga ada pasar. Dan aku bisa mendapatkan pisang matang. Ayo adik bayi, kita lanjutkan perjalanan. sambil menggendong para meswara yang lelap dalam pelukannya. Badrawati melangkah menuju ke sebuah perkampungan yang berada jauh di lembah. Matahari pagi memanjat semakin tinggi. Udara yang sejuk mengalir dihantarkan oleh angin. Kehadiran Badrawati yang membawa seorang bayi langsung menarik perhatian penghuni rumah pertama yang disinggahinya. Nyai, lihat. Di halaman ada seorang bocah mengidung bayi. Hah? Siapa dia ya? Entahlah, Nyai. Nampaknya ia mempunyai keperluan dengan kita. Coba kita temui kakak. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Bibi. Uh, selamat ah, pagi. Uh, selamat pagi, iya. Selamat pagi. Baiklah. Maaf, dan Bibi. Iya? Aku bermaksud minta tolong. Uh, atau uh, minta bantuan. Hmm. Semalaman adikku ini tidak makan. Ia masih kecil. Apakah Paman dan Bibi mempunyai pisang? Pisang? Oh, uh, Kakang, hmm? ada? Ah, tidak punya, Nyai. Yang di pohon itu masih mentah. Uh, kita bisa mencarikan di warung. Eh, tetapi aneh sekali kau ini, Le. Kau siapa? Dan bayi itu apa Mule? Namaku Badrawati, Paman. Lalu hmm. bayi itu? Ya adikku. Ibunya? Justru aku membawa adikku ini adalah untuk mencari ibuku. Bagaimana, Paman? Paman mempunyai pisang yang masak. Atau barangkali semangkuk kecil tajin. Itu sudah cukup. Mari, mari masuk ke dalam rumah. Jangan khawatir, Le. Mengenai pisang, suamiku yang akan mencarikannya. Masuklah. Dengan ramah dan penuh perhatian, istri pemilik rumah menyilahkan Badrawati untuk duduk menunggu suaminya mencarikan pisang. Perempuan yang ramah itu bahkan memasak bubur tajin untuk didulangkan kepada para meswara. Bahkan ketika segala sesuatunya telah siap, perempuan itu yang kemudian mengambil alih menyuapi para meswara. Bahkan dengan segenap naluri kewanitaannya, namun sementara itu, suaminya justru membangun sebuah dugaan yang lain. siapa namamu tadi? Badrawati, Paman. Badrawati. Hmm, ya. Aku merasa tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Benarkah bayi itu adikmu? Hmm? Mengapa Paman tidak percaya? Ya, adalah aneh jika aku melihatmu yang masih seorang bocah pergi kemana-mana dengan membawa bayi itu. Jangan-jangan ia bukan adikmu. Dia ya, memang adikku, Paman. Apakah kau bisa membuktikan? Paman lihat telapak tangannya. Hmm? Tangan hmm? kanan. Telapak tangan kanan? Apa ini, Le? Itu namanya Raja Bibi. Aku juga mempunyai ini. Lihatlah. Guratan-guratan raja inilah yang membuktikan ia adalah adikku. Hmm. Kami sekeluarga memilikinya. Uh, mengapa kalian memilikinya? Bagaimana caranya meletakkan raja itu di telapak tanganmu dan adikmu ini? Hmm? Aku sendiri tidak tahu, Paman. Sedari kecil, aku telah memiliki tanda aneh ini. Lalu, apa arti raja itu? Uh, aku tidak tahu, Paman. Sedari kecil, aku telah memilikinya. Ah, terus mengapa ibumu pergi? Dan kemana sebenarnya perginya? Andi kata aku tahu, tentu aku tidak perlu repot-repot mencarinya. Apakah mungkin ibumu ikut orang lain? Maksudnya, ada orang yang mengajak ibuku untuk pergi. Hmm, iya. Aku tidak tahu. Uh, bagaimana dengan ayahmu, Le? Ayah? Iya. Kami mempunyai ayah. Akan tetapi, ayah selalu sibuk dengan sabung ayam kami tidak dipikirkannya. Itulah sebabnya aku nekat membawa adik bayi pergi untuk mencari ibu. Suami istri itu kemudian saling pandang. Para meswara bahkan lelap di atas lemparan tikar yang mereka gelar setelah kenyang perutnya. Bagi suami istri itu, pengalaman Badrawati yang nekat minggat membawa adiknya merupakan hal yang aneh dan sangat mengundang iba. bagaimanakah perilaku dari ayahmu sehingga mentelantarkan kalian berdua? Ayahku, orang yang sang bibi. Tangannya gampang sekali, malah yang menampar ibu jika mereka sedang bertengkar. Kemudian, ayah sering sekali mabuk tuak. Kemudian ayah sering lupa diri, kehilangan kendali, dan selalu ibu yang menjadi sasarannya. Nah, mungkin itu yang menyebabkan ibumu itu pergi, Lek. Ya, mungkin juga paman. Tetapi yang menjadi korban adalah kami berdua anak-anaknya. Aku harus membawa adik bayi untuk mencari ibu. Lalu, kemana kau akan mencarinya? Apakah kau sudah mempunyai ancar-ancar yang jelas untuk menuju ke suatu tempat yang kau perkirakan ibumu berada di sana? Belum, Bibi. Lalu, kemana kau akan mencari ibumu, Le? Oh, tidak tahu, Paman. Pokoknya, berjalan dan terus berjalan. Nanti lama-lama kan bisa bertemu ibu. Selama di perjalanan, selalu saja banyak yang menaruh iba kepada kami. Memberi makanan untukku dan pada adik bayi. Untukku mungkin tidak terlampau aku persoalkan. Tetapi, untuk adik bayi, banyak yang menaruh iba seperti paman dan bibi misalnya. Aku tidak makan tidak apa-apa bibi. Asal adik baik bisa makan. <sighs> Le, dunia ini begini luas. Sangat luas. Ujung hingga ke ujungnya tidak rampung ditempuh sampai usiamu habis. Persoalan yang kau hadapi bukan sekedar bagaimana kau mencari ibumu tetapi apa yang kau lakukan dengan membawa bayi sekecil itu terasa aneh dan janggal. Bayi ini masih kecil sekali. Bahkan untuk makan makanan yang seperti itu pun sebenarnya belum waktunya. Apalagi di mana ibumu berada, kau tidak tahu. Lalu bagaimana kau bisa menemukan ibumu? Hmm? Nah, Sebaiknya kau pulang saja. Pulang menunggu di rumah. Jadi kalau ibumu pulang, tidak akan kebingungan karena kalian berdua tidak ada. Tidak mungkin, Paman. Aku tidak berani pulang. Ayahku sangat kejam. Lagi pula, aku sudah lupa jalan untuk pulang. Lupa jalan pulang? Aneh. Sebenarnya kau ini berasal dari mana, Tole? Dari pesenggaran, Bibi. Pesanggaran? Hmm, sepertinya aku belum pernah mendengar nama itu. Uh, Kang, hmm? kau pernah mendengar nama pesanggaran itu, Kang? Ah, tidak, Nyai. Uh, di mana pesanggaran itu, Le? Aku sendiri tidak tahu. Di mana letaknya, Paman? Loh, loh, loh, loh. Aku dan adikku berjalan sudah lama sekali. Uh, mungkin kau bisa mengenang sebuah ancar-ancar dari mana kau berasal. Hmm? hmm ada. Di utara Pesenggaran terdapat deret-deretan gunung dari arah barat ke timur hingga ke laut. Hingga ke laut. Uh, laut. Iya. Wah, rupanya kau memang telah menempuh perjalanan cukup jauh, Le. Kau ingat apa nama gunung yang kau sebut berderet-deret memanjang ke timur itu? Hmm? Nama gunung itu Gunung Raung, Paman. Suami istri itu kemudian saling pandang, dan sang suami mengangguk-anggukan kepala, mencernakan apa yang baru saja dikatakan oleh Badrawati. Lelaki itu nampaknya merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar, tetapi disimpannya saja hal itu rapat-rapat dalam hatinya. mengucapkan terima kasih atas kebaikan paman dan bibi. Sekarang, izinkanlah aku mohon diri untuk melanjutkan perjalanan kembali mencari ibuku. Tunggu, kau akan melanjutkan perjalanan? Uh, benar, bibi. Memang itu yang harus aku lakukan. Berjalan dan terus berjalan untuk menemukan ibuku. Kau berjalan tidak tentu arah, Le. Tinggallah di sini untuk barang sehari dua hari. Kami tidak keberatan. Benar Badrawati. Rasanya sangat berdosa jika kami membiarkan kau pergi. Aku tidak keberatan kau tinggal di sini untuk sementara. Bahkan andai kata untuk jangka waktu yang tidak terbatas sekalipun. Ya, tinggallah di sini Badrawati bersama adikmu. Akan tetapi, bagaimana dengan ibuku? Aku harus menemukan ibuku. Dengar Badrawati, Dunia ini sedemikian luasnya, sangat luas. Apalagi kau anak kecil. Hmm? Cara yang kau pergunakan untuk mencari ibumu itu sangat salah. Aku yakin bahwa pada saat ini mungkin ibumu sudah kembali dan sedang kebingungan karena tidak menemukan kau dan adikmu di rumah. Nah, tinggallah di sini Paman akan membantu bagaimana caranya agar kau bisa kembali ke kemana tadi? Pesanggaran. Ah, <laughs> iya, ke pesanggaran. Mau ya, Le? Kau tidak perlu merasa bingung lagi mengurusi adikmu. Bibi akan membantu merawatnya ya. Uh, terima kasih, Paman. Bibi, sebenarnya lah, aku memang sudah merasa letih. Berjalan dan berjalan tanpa arah. Pucuk pecinta ulam tiba. Sebenarnya, inilah yang aku inginkan. Untuk beberapa saat lamanya, aku dan adik bayi bisa bersembunyi di tempat ini. Demikianlah Sejak hari itu, Badrawati dan para meswara tinggal di rumah sepasang suami istri yang baik hati itu. Suami istri yang masih belum dikaruniai putra itu merasa bahagia dengan kehadiran para Parameswara. Bayi itu telah membuat kehidupan mereka menjadi cerah. bagaimana, Nyai? Lihat tuh, lucu sekali ya. Hmm? <laughs> Mengembaskan sekali. Genggaman tangannya sangat kuat. <laughs> ah, anak saya, saya. ciluk Bang. bang, coba lihat mulutnya mulutnya. Wah, bayi ini memang benar-benar aneh, Nyai aneh dan tidak masuk akal. Uh, maksud kakak? Uh, eh, hmm? di mana puja itu? Di kandang depan. Tampaknya ia sedang merenungi nasib. Atau ya entah apalah. Ah, inilah yang aneh, Nyai. Di samping bayi ini memiliki raja, ada keanehan yang lain yang sebenarnya benar-benar tidak masuk akal. Jika benar yang dikatakan bocah Padrawati itu, bahwa bayi ini telah diajak menempuh perjalanan yang jauh dan terkuyur panas atau hujan, menginap di tempat seadanya, maka mestinya bayi ini sudah jatuh sakit. Nah, ini yang sangat aneh, Nyai. Aku, aku malah jadi curiga. Curiga bagaimana, Kang? Jangan-jangan Badrawati itu berbohong. Anak sekecil itu apakah sanggup berbohong? Ya, aneh juga memang. Akan tetapi, aku tetap berkeyakinan ada sesuatu yang luar biasa di balik bocah dan bayi ini. Tetapi, aku tidak bisa menyebut dengan tepat sesuatu yang luar biasa itu apa. Bagaimana dengan cerita tentang asalnya yang bernama Pesanggaran itu? Benarkah itu ada? Ya, itu juga sangat aneh, Nyai. Pesanggaran, ya, nama itu aku belum pernah mendengarnya. Akan tetapi gunung yang bernama Raung itu, aku pernah mendengarnya. Letaknya jauh sekali. Kata mereka yang pernah ke tempat itu, Gunung Raung berada di ujung timur dari Pulau Jawa ini. Uh, membutuhkan waktu berhari-hari lamanya. Dan rasanya tidak mungkin ditempuh oleh seorang bocah. Karena daerah itu berhutan-hutan, Nyai. Ah, apa saja isinya kalau bukan binatang buas? Hah? Nah, jika bocah dan bayi itu berani melintasi hutan, ah, harimau akan menerkamnya. Aku malah menduga bahwa bocah itu berbohong. Ia hanya mengarang-arang cerita. Cerita tentang ibunya itu sekedar cara agar kau dan aku merasa iba kepadanya, Nyai. Iya, benar juga ya, Kang. Tetapi Meski bocah itu berbohong, aku tetap merasa ibah kepadanya. Lihat, bayi itu sangat lucu. Empat bulan yang lalu aku keguguran. Mungkin dengan adanya bayi ini, mungkin bisa memancingku untuk hamil kembali, Kang. Ya, baiklah, Nyai. Ya, terserah lah Nyai. Padrawati dan bayi Parameswara tinggal di rumah suami istri yang baik hati itu untuk beberapa saat lamanya. Pasangan suami istri itu, terutama istrinya, memperlakukan para meswara dengan penuh kasih sayang. Perhatian yang diberikan bagaikan curahan cinta seorang ibu. Demikian juga perlakuan yang diberikan kepada Badrawati. Bocah itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Namun dalam pada itu, semakin lama Badrawati tinggal di rumah itu, hatinya semakin gelisah. Adalah di sebuah tengah malam, Badrawati berada di halaman rumah. Telah beberapa hari aku berada di sini. Semakin lama berada di tempat ini, sebenarnya semakin berbahaya. Seharusnya aku segera pergi. Tetapi Pipi yang baik hati itu rupanya sudah terlanjur lekat pada adik bayi. Rasanya tidak tega memisahkan bibi itu dari adik bayi. Tetapi keselamatan adik bayi harus diutamakan. Sebaiknya besok pagi-pagi sekali aku pergi dan semoga pula di tempat yang lain lagi akan aku temukan orang yang berbaik hati yang mau membantu merawat adik bayi untuk beberapa lama. Hmm, anjing ini, moga-moga bukan isi yang tidak baik. Padrawati yang mengamati keadaan dengan cermat, seolah sedang mengawal penghuni rumah dengan segenap isinya, segera berkelebat. Dengan sangat gesit, Badrawati kemudian sudah hinggap di atas dahan sebuah pohon. Pendengarannya kemudian dipertajam. Rasanya aku tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan. kali mata ini diajak terpejam, Nyai. Ah, kenapa? Ada apa, Nyai? Badrawati bagaimana? Uh, perilaku anak itu sulit sekali untuk diubah. Ya, mungkin karena dalam waktu yang sekian lama ia terbiasa hidup di alam terbuka, sehingga tidak bisa menyesuaikan diri lagi dengan keadaan yang seharusnya, Nyai. Tidur di dalam bilik justru membuatnya tersiksa. Hah, sudahlah Nyai, tidak perlu gelisah. Biarkan saja apa yang dilakukannya. Akan tetapi, perasaanku tidak enak, Kang. Lolong anjing itu membuatku berdebar-debar. Apanya yang aneh, Nyai? Bukankah di perkampungan ini memang banyak yang memelihara anjing? Hmm? Kita dulu juga pernah memelihara anjing. Kita sudah terbiasa dengan lolongannya, kan? Akan tetapi, yang ini terasa aneh. Ah, hanya perasaanmu saja, Nyai. Aku tidak merasakan apa-apa. Ah, lebih baik ah, aku tidur. Hei, kan? Ah. Lihat. Malam-malam begini, ya terbangun. Namanya juga bayi yang masih belum bisa membedakan kapan seharusnya saat tidur dan saat kapan saat bangun. Coba lihat, Kak. Hmm? Ya, tersenyum. <laughs> Tangannya kuat sekali memegang jemari itu. <laughs> Ngompol kamu ya. <laughs> Waktu terus bergerak tidak pernah peduli pada siapapun, apalagi peduli atas mereka yang mengangankan untuk kembali ke masa silam. Malam merayap semakin menusuk ke pusatnya, adalah Badrawati yang kemudian menjadi cemas. Ketajaman firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Aku menjadi yakin bahwa keberadaanku di tempat ini telah diketahui Orang-orang jahat itu tentu sedang mengendap-endap, merayap untuk kemudian menyergap. Apa boleh buat? Rupanya aku harus minggat lagi dari tempat ini. Hah? Siapa itu? Uh, aku Bibi. Uh, aku akan berbicara sesuatu. Maafkan aku, Paman. Bibi, aku... Uh, aku... kenapa, Badrawati? Kenapa? Uh, aku akan pergi. Pergi? Pergi kemana, Le? Aduh, Kau sedang lindur atau bagaimana, Badrawati? Hah? Kau sedang bermimpi rupanya? Uh, aku tidak sedang bermimpi, Paman. Bagaimana aku bermimpi? Sedang aku tidak tidur. Kau bingung rupanya? Juga tidak, Bibi. Aku sadar seutuhnya. Lalu, apa maksudmu? Uh, maaf, Paman dan Bibi. Sebenarnya, aku merasa sangat senang tinggal di sini. Paman dan bibi telah menganggapku seperti anak sendiri. Tetapi kami tidak bisa berlama-lama berada di sini. Kami harus pergi. Adik bayi juga kami bawa. Badrawati, nampaknya kau gelisah. Aku mengerti kegelisahanmu, Badrawati. Sebaiknya kembalilah tidur. Hmm? Dan jangan tidur di halaman seperti yang selama ini kau lakukan. Tidurlah di dalam bilik. Jangan memikirkan apapun. Hmm? Supaya kau tidak berbuat yang aneh-aneh. Maaf, Paman. Aku tidak bisa dicegah lagi. Aku harus membawa adik bayi segera pergi. Badrawati, kenapa kau begitu, Le? Kami berdua berada dalam bahaya. Ada orang-orang yang bermaksud mencelakakan kami terutama adik bayi. Itulah sebabnya paman, kami harus segera pergi. Jadi, cerita yang kau beberkan itu hanya karangan belaka? Uh, uh, uh, benar, Bibi. Lalu, mengapa kau dan adikmu itu berada di dalam bahaya? Hmm? Karena, karena raja ini, Paman. Hah? Raja yang aku miliki, serta yang dimiliki adik bayi Itulah yang menyebabkan mereka memburu-buru kami. Ah, Badrawati, sungguh sulit kami untuk mengerti apa sebenarnya yang kau alami. Huh? Ah, kau membuat kami kebingungan. Uh, untuk itu, aku mohon maaf, Paman. Ah, bagaimana kalau aku tidak percaya denganmu? Huh? Ah, bagaimana kalau aku tidak mengizinkan kau pergi? Ada apa, Badrawati? Terlambat. Mereka sudah datang. Hah? Jangan bercanda, Badrawati. Kau hanya mengarang-arang cerita saja, kan? Keluar kau, bocah kecil! Hah? Kami sudah tahu kau semuanya di situ. Keluar! Dan serahkan bayi itu pada kami. Ayo, cepat lakukan. Siapa mereka itu? Hmm? Mereka orang-orang yang berbahaya, Paman. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh. Sebaiknya Paman dan Bibi pergi. Pergi dari rumah ini. Nanti aku akan memancing mereka. Paman boleh menggunakan saat mereka aku buat sibuk untuk melarikan diri. Sekarang, berikan adik bayi padaku. Madrawati. cepat Bibi. Fatmawati kemudian menggendong para meswara, digendong dengan sehelai kain sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu Badrawati dalam bergerak. Suami istri itu saling pandang. Untuk sekian lamanya mereka justru terkesima, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Badrawati kemudian melangkah dengan penuh keyakinan, membuka pintu, dan kemudian berjalan menuju ke halaman. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati untuk menyelamatkan para meswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.